يا أيها الذين آمنوا Dan apakah kita termasuk orang-orang yang masuk dalam yang diinginkan oleh Allah kebaikan tersebut? Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita. Ya, apakah kita termasuk orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah atau tidak? Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sering melaporkan akan adanya orang-orang yang diinginkan kebaikan Siapa dia? Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Tabrani dan yang lainnya. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ila arada Allah bi 'abdi khairan ista'malah." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, ista'malah. Allah akan jadikan dia beramal saleh. Kila wa nasta'malu Rasulullah Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan dijadikan oleh Allah beramal saleh? Kata Rasulullah, "Ya'mal shalihan hingga mauti hatta yarda man hawla." Yaitu sebelum meninggal dunia, ia banyak beramal saleh sehingga ridho oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini orang yang Allah inginkan kebaikan. Bahwa orang yang Allah inginkan kebaikan ketika hendak meninggal dunia Dia dijadikan oleh Allah bertobat Ketika hendak meninggal dunia Dijadikan dia suka beramal saleh Dan itu ada orang-orang seperti itu Dan saya mengingat dengan mata kepala sendiri ya Ada seorang yang Masya Allah Tadinya suka berbuat maksiat Tapi kalau tiba-tiba dia taubat Tiba-tiba dia suka sholat tak lama kemudian meninggal Ini orang-orang yang Allah inginkan kebaikan kepada dia. Dan tentunya bapak saya mati di atas husnul Fatimah cita-cita setiap mukmin. Setiap mukmin berharap agar dia mati di atas husnul Fatimah. Akan tetapi tentu untuk mati di atas yang khusnul khatimah itu butuh usaha butuh usaha ya Bapak Islam Azzaullah apa itu itu istiqomah ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah Ya Rasulullah Kulli fil islami qawlan La as'alu anhu ahadan bayar Wa ya Rasulullah Ucapkan kepada saya sebuah ucapan yang saya tidak akan bertanya kepada seorang pun selain kau. amantu billah tsumma Katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Kalau ternyata aku istiqomah tidak mudah. Banyak rintangan syaitan yang berusaha untuk terus menggoda kita. Maka dari itu ya agar kita bisa istiqomah dan agar kita wafat di atas keimanan dan keislaman, wafat di atas musuh khatimah berarti nah, kita harus melakukan apa? Yang pertama yaitu bersabar di atas ketaatan. Sabar dalam bentuk ilmu, sabar dalam mengamalkan ilmu, sabar di dalam menjalankan ilmu dan menyampaikan ilmu. Demikian pula sabar menghadapi berbagai macam anu, apa namanya keinginan-keinginan syahwat yang terlarang. Sabar ketika kita dihadapkan kepada maksiat sabar ketika kita dihadapkan pada sesuatu yang menguntungkan kita tapi ternyata caranya mendatangkan keburukan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tidak sabar, kita akan mudah jatuh kepada kemaksiatan. Maka dari itulah hilafah Islam Allah ya. Agar kita bisa istiqomah sampai akhir hayat kita Di sana ada amalan-amalan yang Rasulullah bimbing agar insyaAllah kita wafat di atas kebaikan. Coba dengarkan sebuah hadis yang dipakai Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ra'aitu Rabbi al-barihata fi ahsani surah Tadi malam aku bermimpi melihat Allah dalam bentuk yang sangat indah. Faqala lalu Allah berfirman kepadaku ya Muhammad, atatani bima kasih fihi malakul a'la. Wahai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di dalam? Kata Rasulullah tidak tahu ya Kata Rasulullah Lalu Allah berbentangan tangannya di antara dua pundakku sehingga aku pun merasakan dinginnya di antara dua dadaku. Fa'alim kumafis sama sehingga aku pun mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Faqalani dari Allah berfirman lagi kepadaku. Atadri fima yang bihil malakul a'la. Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Iya ya Allah, aku tahu. Apa itu? Tilka buat wa darajat. Itu tentang amalan yang menggugurkan dosa dan amalan yang bisa mengangkat derajat. Wa amal kafarat adapun amalan yang bisa menggugurkan dosa apa itu? Famashul abdan ila jamaah melangkahkan kaki menuju sholat berjamaah. Wantibar sholawat di atas sholawat Menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya di masjid Waisbal wudu'i dan makruhat Dan menyempurnakan wudhu di saat-saat sulit Lalu Allah berfirman Sodakta engkau benar ini Muhammad Faman dari Siapa yang melakukan itu Asyari khairin ضلالا من خير وكان من خطيئته كيوم ولدت Siapa yang melakukan itu, ia akan hidup dalam keadaan baik dan wafat pun dalam keadaan baik. Ya. Dan ia akan bersih dari dosanya sebagaimana ia dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah. dan senantiasa menjaga tiga perkara. Apa tiga perkara itu Pak? itu من يا أيها المدثر قم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد أقوى وأقوى قيلا kata Rasulullah Ya Allah berfirman, wahai yang berselimut bangunlah di waktu malam kecuali sedikit. Setengahnya atau tambahi lagi sedikit atau kurangi dan bacalah Al-Quran secara tartil. Sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau beban yang berat itu menyampaikan risalah. Dan sesungguhnya ibadah di waktu malam ia asyad wa'a, itu lebih mengokohkan hati. Wa aqwamu dan amalan yang paling baik. Allah mengatakan bahwa sholat malam itu amalan yang paling baik dan bahwasanya amalan sholat malam ibadah di waktu malam asyad dua paha lebih mengokohkan hati. Sedari itu ya, apabila kita ingin istiqomah, kita ingin kokoh dan kuat menghadapi berbagai macam rintangan dalam keimanan bertakarub kepada Allah di waktu malam. Untuk itu mana? namanya. Iya. Apalagi yang bisa insya Allah menjadikan kita wafat husnul khotimah yaitu senantiasa berbuat baik kepada manusia. Karena Rasulullah bersabda salat yang ma'ruf tapi maka masani asu perbuatan-perbuatan ma'ruf yang kita lakukan kepada manusia itu bisa mencegah kita dari kejadian-kejadian yang buruk menimpa kita. Termasuk padanya kejadian buruk di saat kematian kita. Maka pada waktu itu ketika kita senantiasa membantu orang berinfak, memperhatikan kebutuhan orang-orang miskin, fakir, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang dikokohkan oleh Allah Subhanahu dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat Bukhari Rasul sabda, "Wa man akhihi fi la hatta yuthbita." yawma aqdam. Siapa yang berjalan bersama saudaranya untuk memenuhi kebutuhannya sampai terpenuhi kebutuhannya tersebut, hari banyak kaki-kaki yang tergelincir bagi orang yang senantiasa memperhatikan saudara yang miskin berbuat baik kepada mereka itu insya Allah pak balasan bagi dia pak Allah akan kokohkan kakinya di hari-hari di mana manusia banyak yang tergelincir kakinya ke dalam api neraka. Ikhwata Islam Ini amalan-amalan yang bisa apa? ya memberikan kekuatan kita untuk kita wafat di atas apa kebaikan dan Rasulullah yang sudah kita sebutkan tadi Idza aradallahu bi'abdi khaira apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba istamalahu Allah akan jadikan dia beramal saleh kapan di akhir ayatnya dan yang dianggap itu akhir ayat tak bukan di awal ayat. kalau untuk melihat ada orang yang banyak beramal soleh kita jangan tertipu dulu karena kita nggak tahu dia wafat di atas apa kalau kita melihat ada orang yang berbanyak berbuat maksiat kita pun juga jangan memastikan arahkan dulu kan kita tidak tahu dia wafat di ya. Ini yang pertama orang-orang yang Allah inginkan kebaikan. Siapa dia Pak? Hah? Yang pertama apa? Orang yang Allah inginkan kebaikan siapa? Orang yang Hah? Orang yang Allah inginkan kebaikan Yang pertama tadi apa? Bukan yang tidur Orang-orang yang dijadikan beramal meninggal dunia. Yang kedua, siapa orang yang menginginkan kebaikan? Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya atau berarti juga. Rasulullah SAW bersabda, "Jika arad Allah bi abdi khairan, ajadalah rukubat fi dunia." Wa jika arad Allah bi abdi syarra, absat bi dunia. hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah. Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah percepat siksanya di dunia. Dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, Allah akan biarkan dia dengan dosanya sampai Allah balas semuanya dalam api neraka. Dan yang lain Rasulullah Man yuridillahu bi khairan Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah akan berikan musibah terus dalam hidupnya. Kenapa? Karena Allah ingin mempercepat adabnya di dunia saja, sehingga ketika dia kembali kepada kehidupan akhirat Dan keadaan tidak membawa dosa. Maka dari itu Pak, kalau kita selama hidup ini kok sering mendapatkan ujian, cobaan, berbagai macam malapetaka menimpa kita. Jangan bersedih. Itu tanda Allah masih menginginkan kebaikan kepada kita. Sumpah dalam hadis yang Imam Muslim ada seorang laki-laki sedang berjalan lalu di tengah jalan ia melihat seorang wanita Rupanya wanita ini dulu sebelum Islam di masa jahiliyah wanita ini termasuk wanita pelacur yang kemudian masuk Islam. Lalu sahabat laki-laki ini menggoda wanita tersebut. Lalu si wanita ini berkata, Mah, kamu jangan lakukan itu lagi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan kepada kita Islam. Maka si sahabat ini sadar, Pak, Kemudian dia pun pergi meninggalkan wanita itu. Tapi apa yang terjadi? Rupanya si laki-laki ini nengokin perempuan itu. dan pergi jauh tapi dia nengokin lagi. Sambil nengokin, pas dia kembali lagi ke jedot, dinding jedot. Gara-gara matanya jelalatan, pokoknya kejedot dinding. Lalu ia pun datang ke Rasulullah dan menceritakan perihal itu. Dan Rasulullah, tapi saya kejebak binti gara-gara melihat perempuan. Kata Rasulullah, Anta biman arad Allah bika Allah masih menginginkan kebaikan kepada kamu. Kenapa? Karena Allah langsung membalasmu pada waktu itu juga. Ya. Maka dari itu, Pak, kalau kita berbuat maksiat tapi kok aman-aman saja. Saya berbuat maksiat kok duit saya tambah banyak ya. Saya berbuat maksiat kok rezeki saya tambah luas ya. Jangan-jangan Allah ridho sama saya enggak. Itu justru tanda Allah menginginkan keburukan pada Anda. Karena Rasulullah mengatakan, "Wa idza Allah bi 'abdi apabila Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, amsaka bidambi, Allah biarkan dia dengan maksiat, biarkan bergelimang dia dengan maksiat. Bahkan terkadang Allah bukakan pintu-pintu kesenangan di dunia. Sebagaimana Nabi Imam Ahmad Rasul sabda, "Idza ra'aita Allah akalin 'abdi ma ahabba minat dunya Apabila kamu melihat Allah memberi kepada seorang hamba apa yang ia mau dari kehidupan dunia wa huwa muqimun ala maksiati sementara si hamba ini terus menerus berbuat dosa fa inna ma huwa istidraj itu hakikatnya Allah sedang mengudur supaya tanpa keras adabnya nanti pada hari kiamat Ikra bin Syita kata Rasulullah Baca jika kamu mau firman Allah Dalam surat Al-An'am itu Falamma nasu ma dhukiru bi Fatahna alaihi فوق tidak شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون Ketika mereka meninggalkan, melupakan peringatan yang Allah berikan kepada mereka, maka kami pun bukakan pintu-pintu kesenangan di langit dan di bumi. Sehingga ketika ia telah merasa tergembira dengan kesenangan itu, sepanjang panjang ada kami menimpa dia, lalu kita berputus asa. Makanya kalau bapak berbuat maksiat kok malah bertambah duitnya musibah. Saya ini kok berbanyak berbuat maksiat malah semakin luas rezekinya musibah. Karena rezeki itu akan menghadap bapak nanti pada hari kiamat. Tapi ketika saya berbuat ketaatan kok rezeki saya tambah luas. Alhamdulillah. Apakah berarti itu kesenangan yang Allah percepat untuk kita di dunia, kemudian di akhirat kita tidak mendapatkan lagi? Tidak. Karena seorang mukmin itu diberikan rezeki di dunia dan tidak mengurangi apa yang ada di di akhirat. Maka dari itu Bapak sekalian, sekarang kita bertanya, selama ini kan kita banyak berbuat dosa, aman-aman aja tadi. Kalau saya berbuat doa atau nasihat ya Berarti kita banyak istighfar kepada Allah Namun bukan berarti kita minta kepada Allah Ya Allah kalau gitu percepat saja ada pun di dunia saja untuk Jangan Karena ada sebuah hadis berarti muslim ya Bahwa ada seorang laki-laki di zaman Rasulullah SAW sakitnya lama sampai kurus kering Kemudian Rasulullah menjenguk laki-laki ini dan Rasul berkata, tampaknya kamu pernah meminta sesuatu kepada Allah. Kata laki-laki ini betul ya Rasulullah. Apa yang kamu minta kata Rasulullah? Aku minta kepada Allah ya Allah semua adab yang kau hendak berikan kepadaku di akhirat tolong percepat untuk di dunia saja. Kata Rasulullah Subhanallah, Inna kalau tuh dari. Kamu tidak akan mampu itu. Ala takul, kenapa kamu tidak ucapkan ini? Allah atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab Ya Allah, berikan berikan kepadaku di dunia kebaikan, di akhirat pun kebaikan dan pelihara kami dari azab neraka. Itu yang kita harapkan Di dunia diberikan kesenangan, kebaikan Di akhirat pun diberikan oleh Allah Kebaikan tapi ketika kita ditimpa musibah, jangan bersedih karena itu tanda Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Karena Rasulullah mengatakan man idza aradallahu bi abdi khaira apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba apa dalam uqubata fid dia Allah akan mempercepat adabnya di dunia di, dunia ini Pak banyak orang-orang Islam ini Pak. Saya yakin itu semuanya juga akibat dosa-dosa mereka. Tapi itu kebaikan buat mereka. Rasulullah SAW bersabda, Inna ummati ummatul marhumah Sesungguhnya umatku itu umat yang disayangi oleh Allah Laisalah azabun fil akhirah Mereka tidak diadab nanti di akhirat Wahina ma'adab wafid dunia Tapi adabnya hanya di dunia saja Dengan apa? Bil qadri Wazzalaziri Wanfidari Itu dengan dibunuh Dengan gempa bumi Dan dengan berbagai macam ujian yang menimpa Makanya Pak Kalau kita melihat di dunia sana kaum muslimin dibunuhi Kita tidak boleh sebagai seorang muslim bergembira atas pembunuhan itu tapi kita harus paham Mungkin mereka telah diampuni dosa-dosanya dengan cara seperti itu Iya Kenapa? Karena sudah disebutkan dalam hadis ini tadi bahwa umat Islam itu umat yang disayangi oleh oleh Allah tidak akan diadab di dunia tapi diadabnya di apa dia tidak akan diadab di akhirat tapi adabnya di dunia dengan dibunuh dengan gempa bumi dengan tsunami dengan berbagai macam petaka itu semuanya sebagai pengampun di dosa-dosa mereka Pak. Di Aceh terjadi tsunami sampai ratusan ribu orang meninggal dunia. Itu semua menggugurkan dosa mereka. Allah inginkan kebaikan kepada mereka ya orang Islam dan semua. Nah ini yang kedua Pak. siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah waktikan dia dalam agama. Apa? Siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah Allah jadikan dia mau memahami ilmu agama. Maka kalau bapak-bapak sekarang alhamdulillah rajin menggali ilmu agama, saya ingin paham bagaimana sih cara sholat yang benar. Saya ingin paham bagaimana sih puasa yang benar. Saya ingin tahu bagaimana sih akidahnya Rasulullah, bagaimana ibadahnya Rasulullah, bagaimana muamalahnya Rasulullah. Bapak senantiasa rajin menggalinya. Berarti bapak orang yang menginginkan kebaikan kepada bapak. Karena Rasulullah mengatakan, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah jadikan dia dan dalam agama, paham dalam agama. Berarti kebalikannya apa? Kebalikannya orang yang Allah tidak inginkan kebaikannya adalah orang yang tidak peduli dengan agamanya. pak kaum muslimin yang sudah tidak peduli dengan agamanya. Al-Quran ada di rumah mereka, ada, tapi hanya sebatas hiasan dan bacaan. Al-Quran ada di hati apa apa dibaca oleh mereka dibaca, tapi saya hanya sebatas untuk perlombaan. Indahnya suara bagikan seruling-seruling. Padahal tujuan daripada Al-Quran adalah untuk kita berbicara bertadaburi, dipahami maknanya, dipelajari apa yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran Allah berfirman afala yatadabbarunal Qur'an tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an maka Pak kalau Bapak sekarang Alhamdulillah kok saya Alhamdulillah semangat untuk ilmu Alhamdulillah Berpujilah Allah Berarti Bapak termasuk yang Allah inginkan kebaikan Tapi kalau Bapak selama ini tidak peduli Saya sholat sudah benar Pak enggak ya saya ingin wudunya sesuai dengan wudu Rasulullah atau tidak ya. Pokoknya saya tidak berpeduli yang penting saya sholat, yang penting saya jadi orang baik, tapi saya tidak menuntut ilmu. lagi maaf, bapak belum termasuk orang yang Allah inginkan kebaikan. Apa masih tidak peduli dengan ilmu agama Allah Subhanahu kalau Allah turunkan Al-Qur'an buat apa, Pak? Jadi pajangan. Enggak, Pak. Allah turunkan Al-Quran buat apa Pak? Buat hiasan? Bukan Pak. Allah turunkan Al-Quran untuk dipelajari Pak, dipelajari. Iya. Ikhwata Islam Nasrullah. Maka dari itulah Berbahagialah antum Bapak-bapak Yang diberikan oleh Allah SWT Untuk terus menuntut ilmu ilmu ilmu apa ilmu agama ilmu Allah yang berasal dari Allah wa qala Rasulullah ya itu dari sabda firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah punya buku Bapak sudah berapa buku yang dibaca kadang kita banyak kopi nggak ada yang dibaca ya maka dari itu ya lebih semangat kita untuk membaca duduk di majlis taklim ditingkatkan terus supaya kita termasuk orang-orang yang Allah inginkan kebaikan untuk kita Siapa lagi yang menginginkan kebaikan? yaitu orang-orang yang diberikan oleh Allah kesabaran. Tapi ini orang diberikan kepelitannya. Dalam riwayat Imam Muslim Rasulullah bersabda, "Wa ma uqti ahadun ata'an ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr." Tidaklah seseorang diberikan oleh Allah sesuatu yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Nanti pemberian Allah yang paling baik kepada seorang hamba Allah. Sabar. Kita hidup di dunia butuh sabar tidak ya, Pak? Oh ya. Mengerjakan sholat butuh sabar tidak Pak? Butuh. Kita sangat perlu kepada kesabaran dalam sholat kita Pak ketika kita sedang tidur enak-enak ada berkumandang masalah orang yang tidak sabar lebih memilih kasurnya yang empuk orang yang tidak sabar dia tidak akan sabar untuk menahan rasa kantuknya ah gampanglah itu akhirnya dia tidur lagi tapi orang yang sabar ia tahan hawa nafsunya demi untuk mendapatkan keriduan rohnya, ditinggalkan syahwat tidurnya. Ia pun kemudian pergi ke masjid sholat berjamaah. Masya Allah. Ternyata sholat butuh sabar tidak? Sabar. Iya. Puasa Ramadan butuh sabar tidak pak? Sabar. Kalau kita tidak sabar, banyak orang tuh pak, maaf maaf saja ya, orang yang KTP-nya Islam tapi puasa Ramadan nggak pernah nggak sabar dia tidak sabar menjalankan perintah Allah tidak sabar meninggal, meninggalkan larangan-larangan Allah karena untuk menjalankan perintah Allah butuh kesabaran meninggalkan larangan Allah butuh kesabaran butuh kesabaran tidak apa kalau bapak sedang bisnis kemudian ada tawaran sebuah bisnis yang sangat untungnya besar tapi yang riba. Kira-kira Bapak sabar nggak ya? Banyak orang yang tidak sabar. Ini untungnya gede satu miliar. Masa gara-gara riba saja saya kehilangan satu miliar. Orang yang tidak sabar diambilnya juga tidak peduli hal atau malam Tapi orang yang sabar dalam malam saya nggak dapat satu miliar mudah-mudahan Allah gantikan dengan yang lebih baik ya tidak apa. putus apa? ya. sabar makanya kesabaran itu kata Ali bin Abi Thalib itu bagaikan kepala untuk badan kita sebagaimana badan itu tidak bisa hidup tanpa kepala iman pun tidak akan bisa hidup tanpa kesabaran Bapak tidak akan bisa beriman kepada Allah kalau tidak punya kesabaran. Kita beriman kepada Allah ini sering pasti diuji oleh Allah. Ya enggak? Coba Bapak buka surat Al-Ankabut ayat 1 itu. Allah mengatakan apa? Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira akan dibiarkan mengatakan kami beriman sementara dia tidak diuji tidak mungkin mungkin tidak Bapak mengatakan kepada Allah ya Allah saya beriman kepada engkau tapi tidak diuji dong mungkin ada seorang datang ke saya dan berkata Ustaz kenapa bu saya ini sudah sholat tahajud Alhamdulillah. Saya ini sudah sholat sodako banyak. Alhamdulillah. Saya sudah menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Alhamdulillah. Saya sudah meninggalkan maksiat. Alhamdulillah. Tapi Ustaz, kenapa? Kenapa ujian itu terus menggerak saya? Kenapa cobaan itu tak pernah berhenti menghampiri hidup saya? Makanya saya bilang ke ibu ini, ibu. Jadi selama ini ibu sholat, zakat, puasa, hanya karena ingin tidak diuji oleh Allah. Tak mungkin. Karena Allah sudah sudah berjanji bahwa siapa saja yang berkata saya beriman pasti diuji. Dan Allah pun juga sedang berjanji dalam Al-Baqarah, tuwannakum bi syai'in al khawfi wal ju'i wa naqsin al amwali wal anfusi wal thawarat wa sabirin." Sungguh pasti kami akan uji kalian dengan apa? Dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan dan berikan gembira kepada orang-orang yang sabar. Masya Allah. Jadi ibu selama ini beribadahnya karena ini tidak diuji oleh Allah. Tidak mungkin ibadah itu bukan untuk menepis ujian, tapi ibadah itu untuk mengokohkan hati semakin supaya semakin sabar mengalami berbagai macam ujian dan ujian dan yakinlah di balik kesulitan akan ada kemudahan demi kemudahan. Allah firman "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Naam bi ya abad Islam Maka orang yang Allah inginkan kebaikan kepada dia, Allah jadikan dia Siapa lagi orang-orang yang Allah inginkan kebaikan kepada mereka? Di antaranya adalah orang-orang yang dijadikan ia berbuat baik kepada keluarganya. Kata Rasulullah khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada keluarga dan aku yang terbaik untuk keluarga aku kata Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan sebaik-baik kamu. Berarti orang yang diinginkan kebaikan itu adalah orang yang baik sama istrinya, sama anaknya. Makanya Pak, ya kalau Bapak Alhamdulillah sama istri baik, ya lemah lembut, sabar menghadapi kekurangan istri, kemudian bapak pun memperhatikan pendidikan anak, bertanggung jawab dalam rumah tangga, itu bapak insya Allah termasuk yang Allah inginkan kebaikan. Karena Rasulullah mengatakan khairukum sebaik-baik kamu siapa? Khairukum di ahli yang terbaik untuk ahlinya. Ahlinya maksud di sini keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Sudah masuk 我们走新的方法。 Demikian pula ya apakah kita termasuk orang-orang yang senang untuk mempelajari Al-Quran, mengajarkannya? Karena itu merupakan tanda bahwa kita termasuk orang-orang yang diberikan kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Barangkali ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, kita langsung Saya mohon kepada Pak Ustadz untuk menjelaskan pikiran kepada kita semua apa sebenarnya yang kita dikategorikan ini paham wahabi, sehingga dan wahabi itu seperti apa. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Kita doa Berdoa kepada Allah supaya diwafatkan karena khawatir takut fitnah agama yang menimpa kita tidak apa. Kata Rasul berdoa juga kepada Allah. Kata Rasul jika rada wa ida arata bi qawmin fitnah faqil ilayya wa maktu. Ya Allah apabila engkau menginginkan fitnah melanda suatu kaum maka wafatkan aku dan yang dilarang itu adalah kalau kita berharap kematian akibat musibah yang menimpa. Maka itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Bapak bisa yang bertanya tentang wahabi, Bapak bisa buka di YouTube. Di YouTube itu ada ceramah saya namanya judulnya membongkar kesesatan wahabi. кабинетом yang tidak sesuai dengan keinginan mereka segera dibujuk dengan wahabi lalu kemudian dianggap wahabi keras dan yang lainnya radikal dan yang lainnya dan masalah-masalah yang sifatnya itu tidak biaya tapi kemudian dipaksakan seakan-akan bahwa orang yang tidak mau begini wahabi tidak mau begini wahabi wahabi radikal kemudian nah inilah ini tentunya untuk meluruskannya siapa yang wahabi bagaimana wahabi berarti butuh kepada penjelasan yang cukup panjang bapak buka saja di YouTube ceramah saya selama satu jam itu tentang membongkar kesesatan wahabi siapa wahabi bagaimana wahabi dan e, eh, di bapak bisa dapatkan di sini Saya ada yang bertanya? Baik, mohon maaf karena saya capek sekali ya malam ini Sehingga tidak bisa lama-lamaan Dan ini saja yang bisa sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh